Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du kaum muslimin Rahimakumullahu ta'ala Alhamdulillah Syukur terus bersambung dan terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita demikian banyaknya kenikmatan demikian banyaknya dan juga demikian aneka ragamnya nikmat tersebut yang Allah limpahkan kepada kita semua sehingga tak mungkin kita mampu untuk uh, menghitungnya dan juga tidak mampu untuk mensyukur dengan sempurna sempurna syukur. Namun upaya untuk mencapai kesempurnaan adalah upaya yang sangat wajib dimiliki oleh kita semuanya upaya untuk sempurna merupakan perkara yang sangat dituntut dalam Islam agar kita menjadi hamba Allah yang betul-betul mewujudkan tujuan penciptaan kita Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga atau mungkin keluarga atau sebagai anggota masyarakat kita dituntut untuk lebih sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada percobaan terdahulu kita sampaikan beberapa penjelasan mengenai Ramadan sebagai sarana perbaikan dan memulai perbaikan dengan Ramadan ini. Bukan berarti kita menunda perbaikan menunggu Ramadan namun bertepatan dengan ramadan inilah kita manfaatkan, kita usahakan adanya perubahan-perubahan yang membawa kita kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya juga akan mempengaruhi pada perubahan keadaan rumah tangga kita, keadaan pada keluarga kita semuanya. Bulan Ramadan bulan yang nampak oleh kita semua dalam alam nyata area yang ada di sekitar kita merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan penuh dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kaum muslimin di bulan yang mulia ini dibina oleh Allah Subhanahu wa taala puasa dan ibadah lainnya agar bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takwa tersebut akan muncul buahnya akhlak yang mulia. Akan muncul hasilnya, manen hasilnya sehingga bisa membentuk keluarga yang penuh dengan akhlak yang mulia penuh dengan keharmonisan dan cinta kasih di sana. Allah jelaskan dengan sangat gamblang, sangat jelas bahwa siam adalah sarana pembentukan jiwa seorang mukmin menuju takwa dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai kaum mukminin panggilan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Telah diwajibkan sekalian puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan puasa pada orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sini Allah Subhanahu wa taala ya. memberi kepada kita semua suatu penjelasan yang cukup indah dengan perintah menggunakan kutiba alaikum tidak menggunakan fi'il amr sebagian yang lain-lainnya hmm. Ya ayyuhalladzina aman tubuh ila taubatan nasuha dan yang lainnya. Ya namun dengan fi'il madhi kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun ada keindahan di sana bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan lafaz yang pasti yang ada di sana seakan-akan ini merupakan perintah yang sudah baku sejak dahulu kala. Sejak sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Sudah ada kewajiban puasa kepada orang-orang yang sebelum kita juga sebelum Rasulullah SAW agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwa puasa membuat kaum mukminin sekarang kaum mukminin muslimin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukmin yang sebelum mereka dari ahli kitab menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan adanya kepastian bahwa puasa merupakan sarana yang sangat efektif untuk membuat kita mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui dan pernah kita bahas terdahulu bahwa pilar rumah tangga kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada penuhian hak-hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri. Sehingga dengan kita berpuasa diharapkan kita mampu untuk metik faedah di sana memetik hasil dari puasa yang kita miliki ini untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya diharapkan kembali akan muncul akhlak yang mulia, akan muncul di sana hati yang hidup, hati yang subur, yang siap menerima perintah Allah, siap menerima ya, larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhinya. Hati yang nanti akan selamat, akan sehat ya, yang Allah katakan ya, sebagai qalbun salim. Dan dalam puasa ini didapatkan banyak sekali motivasi untuk bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dan tampak bagaimana tunduknya seorang muslim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan untuk berniat di malam hari. Dan dilarang makan minum ketika fajar sadiq muncul di waktu subuh. Sehingga seorang muslim yang sahur ketika mendengarkan azan sebagai tanda masuknya waktu subuh langsung melepas dan tidak lagi menambah ataupun berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam puasa. Tidak ia kemudian berhubungan suami istri. Tidak juga ia kemudian makan minum semau maunya. Ya. Setelah mendengarkan azan ataupun masuk waktu ya, subuh tersebut. Latihan yang sangat indah ya. yang seharusnya kita semua bisa memanfaatkannya untuk perbaikan jiwa kita, untuk perbaikan akhlak dan budi pekerti kita, sehingga dengan akhlak yang mulia pada istri dan pada suami akan membentuk akhlak yang mulia juga pada anak-anaknya, sehingga akan muncul di sana satu keluarga yang indah, keluarga yang penuh dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, jadikan siam puasa sebagai sarana untuk itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang Allah firmankan syahrul Ramadan alladzi fihi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum bulan Ramadhan adalah bulan yang turun pada bulan tersebut Al-Quran yang Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia sebagai bukti konkret bayinat hmm. dari petunjuk dan pembatas kebenaran dan kebatilan Furqan maka barang sampai menyaksikan bulan tersebut maka hendaknya dia berpuasa menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan diwajibkan karena masuknya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa sebagai bulan puasa karena diturunkan padanya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kaum yang muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal Petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa dan puasa membentuk jiwa kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan berkumpulnya dua hal ini tentunya akan membentuk jiwa manusia menjadi orang yang bertakwa dengan benar karena ada di sini petunjuk dan di sana ada latihan dan praktek puasa tersebut. Oleh karena itu, ajakan saya para suami, para istri untuk memanfaatkan Ramadan sebagai media untuk membela, membina diri dan bukan untuk berpoya-poya, ya. bukan pula untuk kemudian menghambur-hamburkan harta kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian juga Ramadan ini puasa selama 30 hari atau 29 hari atau sebulan ini ya, mestinya memberikan kepada kita satu sifat mengerti kondisi orang lain yang fakir, yang miskin, yang sulit mendapatkan makanan sehari-hari. Mereka biasa lapar karena kekurangan yang ada. Dan pembinaan puasa bagi orang kaya, orang yang mampu adalah agar ia merasakan juga bagaimana rasanya menjadi hamba-hamba Allah yang Allah takdirkan dengan hikmahnya yang agung menjadi orang-orang yang fakir, yang miskin, yang hidupnya hanya bisa untuk hidup saja dan banyak laparnya daripada kenyang sehingga dengan munculnya uh, sifat tersebut ya, ditambah dengan pembuktian ya, pembuktian yang dilakukan dalam menjelang Idul Fitri membayarkan zakat fitrah sebagai tu'matan lima sakin ngasih makan orang yang miskin wa tuhratan minal lagwi dan juga membersihkan orang yang puasa daripada sia-sianya. Dibina jiwanya untuk merasakan laparnya. Ya, berpuasa dan tidak bisa makan minum. Ya, kemudian juga dia berikan kepada dia pelajaran agar membayar zakat fitrah sebagai wujud daripada ungkapan itu semua dan kemudian muncullah mestinya sifat menyayangi fakir miskin dan membantunya dan akan muncul sifat bila kita mampu untuk mengambil ibrah pelajaran dari puasa ini sifat untuk tidak membuang-buang harta pada hal yang sia-sia atau tabzir mubazir sehingga upaya ini pun bisa untuk memberikan pembinaan kepada kita semua agar kita tidak hidup mubazir tidak hidup ya, membuang-buang harta yang tidak bermanfaat bagi hidup kita dunia dan akhirat. Demikian juga ya, tentunya puasa ini akan membina kita untuk hidup dalam keadaan zuhud. Artinya menggunakan yang ada ini untuk mencapai kebahagiaan akhirat kita nanti. Oleh karena itu, marilah kita semua terus memperbaiki jiwa kita dalam upaya untuk memperbaiki rumah tangga kita dan berusahalah untuk melihat kembali apakah rumah tangga yang kita miliki itu sudah mencapai hal yang ideal kalau belum perbaikilah dengan kita mengambil faidah dan pelajaran daripada puasa yang demikian banyaknya Demikian indahnya yang akan membawa seorang muslim menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Islam ini dengan syariatnya yang indah sempurna seperti ini akan membawa seorang manusia merengkuh kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Tinggal kita semua mau tidak, enggan tidak untuk kemudian mempelajari agama tersebut dan mempraktekannya dalam bentuk ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Mari berunah. Mari kita tutupi yang lemah, yang kurang di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amalan kita dan menerima semua amal kita di bulan ini sebagai sebab keistiqomahan kita di luar bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang Ustaz sampaikan kepada kami dan nasihat-nasihat yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya Ustaz. Dan berikutnya khotbah Islam bagi Anda yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga atau unek-unek yang ingin Anda sampaikan dan Ustaz berikan nasihat silahkan dapat menghubungi kami secara langsung di 0218236543 atau Anda bisa kirimkan pesan singkat Anda di 081317776543 atau di nomor kami yang lainnya di 0819896543. Baiklah Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama dari Saudari Lia di Purwokerto. Ustaz, bagaimanakah hukumnya seorang istri yang selalu meminta khuluk pada suami? Si istri ini selalu menggampangkan kata khuluk dan ketika ada masalah, si istri selalu kabur pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari suami. Mohon Ustaz memberikan solusi dan jawabannya. Jazakumullah khairan. Fadal. Eh, setiap wanita, setiap istri dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana juga sang suami, kaum laki-laki juga dituntut untuk berakhlak mulia permintaan khulu yang terus menerus dan berkali-kali ada sedikit masalah minta khulu minta cerai ada sedikit masalah minta cerai sedikit masalah minta cerai adalah akhlak yang buruk akhlak yang buruk hmm. sebab wanita yang meminta cerai dengan tanpa sebab yang syar'i. Diancam oleh Rasulullah SAW dengan lam yuri raihatal jannah. Tidak mencium bau surga. Menunjukkan bahwa permintaan atau gugat cerai, permintaan cerai yang tanpa sebab yang syar'i yang dibolehkan dalam Islam merupakan satu perbuatan dosa bahkan dosa besar bagi wanita tersebut. Kalau ada ancaman tidak menjembau surga. Dan semua larangan Allah yang ada ancaman tidak masuk surga neraka, tidak masuk surga atau tidak mencium baunya surga merupakan wujud daripada pernyataan itu sebagai dosa besar. Dan bila wanita ada yang demikian terus menerus, dikhawatirkan dengan sebab itu akan menjadi orang yang fasik yang berdosa setiap kali meminta cerai tersebut. Tidak ada di dunia ini yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna sebagaimana juga tidak ada istri yang sempurna. Yang tidak sempurna jangan mengharap kesempurnaan pada orang lain. Dan yang mengerti bahwa ia tidak sempurna, jangan menuntut orang lain untuk sempurna. Karena manusia adalah makhluk yang tidak akan sesempurna maka menuntut kesempurnaan merupakan perkara yang susah diwujudkan. Namun menuju kesempurnaan adalah hal yang baik. Kalau itu adalah wujud perbaikan, wujud daripada usaha untuk memperbaiki diri. Sehingga di antara definisi at-tarbiyah pendidikan adalah إصلاح إصلاح الناشئ جيلا فجيل إلى حد التمام حالا فحال إلى حد التمام memperbaiki anak-anak yang tumbuh ya. halan fahalan fase demi fase kepada kesempurnaan oleh karena saya kepada wanita yang demikian keadaannya hendaknya bertakwa Allah Subhanahu Ingatlah bahwa cerai bukan hanya gampang. Kata cerai itu adalah perkara yang berat. Jangan sampai ada menyesal setelah punya sang suami jengkel dan mengucapkan hulu, mengucapkan cerai. Ya, saya terima cerai kamu. Maka akan berbahaya sekali bagi dia. Karena hidup sendiri tanpa suami bukan hal yang mudah. Demikian juga hidup sendiri tanpa suami. Hmm, ini memiliki dua pekerjaan sekaligus. Pekerjaan mencari nafkah dan juga pekerjaan mengolah nafkah tersebut. Dan tentunya sangat berat. Hmm. Ditambah lagi ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ia tinggalkan dalam hal ini. Kemudian berubahlah. Perbaiki lagi jiwa kita dan ingatlah bahwa Islam itu menganjurkan kita semua untuk berakhlak mulia dan menjauhi semua akhlak yang buruk termasuk hal ini. Wallahu taala alam. Bismillah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Wajazakallahu oh, khairan Berikutnya pertanyaan dari Ummu Sofia yang bertanya, Ustadz, saya memiliki lima orang anak yang semuanya masih kecil dan akhwat semua. Kadang karena kekurang sabaran saya di dalam menghadapi anak-anak yang masih kecil dan terkadang merepotkan Ustadz, saya sering memarahi di antara eh, kakak-kakak uh, kakak -kakak dari adik yang paling kecil. Nah, bagaimanakah uh, solusi dan nasihat dari Ustaz agar timbul kesabaran di dalam mendidik anak-anak tersebut Ustaz. Padahal Ustaz silakan. Memang tidak dipungkiri bahwa hal seperti banyak terjadi pada kaum muslimin pada kita semuanya. Itu terjadi karena pertama kita itu ketika mencintai seseorang, mencintai anak kita, kita pengen sesuatu yang lebih pada anak kita menuntut sesuatu yang lebih pada anak kita karena kita mencintainya. Sehingga ketika dapat hal tersebut, tidak ada pada anak kita hal tersebut, kita akan muncul marah. Hmm. Yang kadang-kadang kita bisa sabar dengan anak orang lain, namun tidak bisa sabar dengan anak sendiri. bisa jadi juga disebabkan karena kita merasa sudah capek mengurusi mereka, membina mereka, namun mereka tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga muncul zona kemarahan, kekecewaan, yang berakibat kadang-kadang pada meningkatnya emosi pada kita dan kadang-kadang terluapkan dalam hal yang keliru dan salah. Dan banyak faktor lainnya. Apalagi tingkah laku lima orang anak. Terkadang juga lima tingkah lakunya. Lima karakternya. Dan juga lima gaya penampilannya. Belum lagi mereka sengaja kadang-kadang ingin perhatian lebih daripada orang tuanya. Sehingga membuat orang tua tidak sabar dan akhirnya memarahi anak-anak tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran yang lebih dalam kita mengelola anak-anak kita. Semakin banyak anak, semakin butuh banyak kesabaran. Karena kita memimpin sekian banyak orang. Memimpin satu orang tidak sama dengan dua orang. Memimpin dua orang tidak sama dengan tiga orang. Dan seterusnya. Ramadan adalah momen yang sangat bagus untuk melatih kesabaran kita. Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk kita melatih diri bersabar. Dan ia adalah sarana yang efektif untuk melatih kesabaran kita. Oleh karena itu, berlatihlah untuk sabar. Sebab innamas sabru bitasabbur. Sabar itu dengan latihan sabar. Sabru bit tasabbur. Sabar dengan latihan sabar. Sehingga ketika kita sedang akan marah, akan jengkel, dalam posisi kita itu sedang lelah, maka berusahalah untuk menahan diri sedikit demi sedikit karena untuk sabar dibutuhkan latihan demikian juga banyak berdoa dan kita punya waktu-waktu mustajab sangat banyak khususnya di Ramadan kita bisa bangun sebelum subuh waktu sahur waktu kita makan sahur waktu yang mustajab untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir. Demikian juga ketika sedang puasa. Akan berbuka juga waktu yang mustajab. Ditambah dengan lapar yang ada, mestinya semakin khusyuk doa kita. Sebagaimana kita ketahui doa orang yang susah dua orang yang dalam keadaan miskin lebih khusyuk daripada orang yang dalam keadaan enak, dalam keadaan cukup semua-semuanya. Lebih mudah lalai ketika manusia dalam kecukupan. Dan lebih mudah ingat dengan Allah ketika dalam keadaan susah dan payah. Oleh karena itu, banyak berdoa di Ramadan ini dengan doa yang maksur, dari Al-Quran dan juga Sunnah di antaranya Allahumma afrik alaina sabra Ya Allah sempurnakanlah kesabaran aku demikian juga ingatlah akan besarnya paha membina anak-anak wanita anak-anak perempuan ya, yang bila kita mampu membinanya mendidiknya menjadi anak yang soleh janjinya Rasulullah surga Ingatlah keutamaan membina anak-anak wanita yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mengingat pahala atas usaha yang kita miliki dalam membina anak-anak kita tersebut. Ingatlah bahwa anak itu bila menjadi anak yang soleh, lima orang anak yang soleh, maka ada lima orang yang mendoakan kita dan ada lima pabrik amalan soleh yang kita terus dapatkan sampai hari kiamat nanti. Kita mati tetap mengalir pahala kita dengan sebab anak soleh tersebut. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um, ya, "Idza mata Adam, inqata'a 'amalu illa min thalath." Bani Adam bila mati akan putus semua amalnya kecuali tiga perkara. Hmm, Sodakton jariyah, sodakah jariah. Wa ilmu yuntafa bihi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang manfaat, yang digunakan orang lain untuk kebaikan. Dan wadun solehnya dulahu, anak soleh mendoakannya. Ingatlah bahwa hasil susah payahnya kita yaitu membina anak perempuan timah itu semoga bisa menjadi sebab pabrik amalan soleh yang kita miliki semakin besar, semakin banyak dan akhirnya kita mendapatkan hasil jerih payah kita itu ketika telah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia. Mungkin juga ingat masih banyak orang yang punya anak banyak yang delapan, yang sepuluh, yang dua belas, yang sebelas, ya, yang tujuh, yang enam, yang mungkin juga lebih susah daripada yang kita hadapi dan kita syukuri dengan yang ada tersebut karena melihat yang lainnya. Demikian juga ya, mungkin lebih susah daripada yang kita miliki. Oleh karena itu, usahakan kita untuk tafaul ataupun optimis terus dalam segala keadaan dalam membina anak-anak tersebut sehingga susah payah, lelah, kesel, jengkel bisa kita hapus dengan sifat optimis kita bisa membina anak-anak kita yang soleh di kemudian hari. Apa zaman sekarang tidak sama dengan zaman dahulu. Anak zaman sekarang tidak sama dengan anak zaman dahulu. Sebab orang tuanya pun tidak sama dengan zaman dulu dan zaman sekarang. Demikian juga lingkungannya pun tidak sama. Ditambah lagi dengan banyaknya media-media yang membuat anak itu menjadi rusak atau jauh tidak seperti di zaman-zaman terdahulu di mana teknologi tidak seperti sekarang ini di mana masa-masa dulu masa-masa semuanya penuh dengan ketenangan dan kedamaian jauh sekarang ini kebisingan dan banyaknya ya, media media yang membuat anak-anak rusak ya, melebihi di zaman dahulu. Oleh karena itu tentunya orang tuanya harus lebih sabar, lebih sabar dan lebih sabar lagi dalam membina anak-anak tersebut. Allahu taala alam. Bismillah. Nah Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih Ustaz Dan berikutnya kita akan beralih ke penelpon kita yang pertama Silakan halo Pak Maulana di Karawang silakan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Maulana mohon maaf eh, radionya dikecilkan terlebih dahulu suaranya Sebelum dilanjutkan bertanya Oke silakan Pak eh, Masalah anak uh, eh, tentang pendidikannya terutama untuk anak perempuan Ustaz ya uh, sejauh mana pendidikannya gitu ya uh, semenjak dia uh, disekolahkan di SD uh, sampai dewasa uh, kita uh, arahkan kemana gitu Ustaz apakah ada syariat atau dibolehkan dalam syariat seorang wanita itu pendidikannya harus uh, uh, mencapai uh, tingkat tinggi atau harus dia di pekerjaan di mana atau jadi apa gitu bahkan Nah itu aja Ustaz hmm. uh, pertanyaan. Eh, syukur Pak khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pendidikan anak, khususnya anak wanita. Hmm. Kalau melihat pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak diarahkan kepada pembinaan akhlak dan kepribadiannya. Hmm. Di samping juga keterampilannya. melihat pada hadis-hadis Nabi SAW tentang pembinaan anak-anak wanita didapatkan fokusnya kepada pembinaan akhlak budi pekerti eh, dan kepadiannya sebagai wanita dan ada keterampilan yang mereka untuk mereka jadikan sebagai tambahan bekal hidup mereka namun tidak berarti bahwasanya wanita tidak boleh berpendidikan tinggi. Hmm. Sebab banyak ulama dari kaum wanita. Bahkan di antara para gurunya Imam Ibn Hajar al-Asqalani ada kaum wanita. Bahkan sebelumnya zaman sahabat muncul beberapa wanita yang dia itu subhanallah alim ulama yang bisa mengalahkan banyak laki-laki. Di antara Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi alim ulama di zamannya dan berfatwa di zamannya setelah Nabi meninggal dunia dan para sahabat mengambil ilmu dari mereka dari beliau, demikian juga tabiin mengambil ilmu dari beliau. Saya menunjukkan bahwa eh, pembinaan kaum wanita sesuai dengan kudrat dan uh, iradat dan juga kemampuan mereka yang tidak menafikan dan tidak melarang mencapai tingkat tertinggi dari pendidikan yang ada namun ingat mereka adalah wanita yang punya kudrah punya kemampuan punya apa namanya sifat-sifat yang jangan sampai itu hilang yang dikorbankan hanya untuk mencapai cita tertinggi yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, pembinaan wanita lebih susah daripada kaum laki-laki. Karena bukan hanya menjaga eh, tubuhnya saja, menjaga akhlaknya juga, namun juga menumbuhkan kemampuannya. Ditambah lagi, sebagian kaum sebagian manusia menganggap wanita itu lemah dan dengan kaum laki-laki. Anak laki-laki orang lebih senang kepadanya, lebih perhatian kepadanya. Dan ini memang terjadi sejak bayi sampai dewasa. Oleh karena itu, bila kita punya anak perempuan, pertama yang kita bina adalah membekali dia dengan Al-Quran yang diharapkan menjadi bekal untuk menjaga kepribadiannya. Kemudian berikanlah pendidikan kepadanya yang dasar sampai seterusnya dengan tetap menjaga jangan sampai lepas daripada naungan orang tua atau mahramnya yang nanti akan membuatnya rusak karena banyaknya gangguan dari kaum laki-laki bersama setan yang terus berusaha untuk merusak kaum wanita karena rusaknya kaum wanita akan merusak kaum laki-laki dan merusak negara serta umat ini. Oleh karena itu perhatian kepada pembinaan kaum wanita adalah perkara penting dalam pembangunan dan kemakmuran satu negara. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang mengerti kemampuan anaknya, silahkan lihat anak itu kemampuan bagaimana. Kalau SD, SD yang di sana ada pemberian apa porsi keagamaan yang lebih agar nanti anak ini terjaga dengan lingkungan agama yang baik dan seterusnya. Jadi Walaupun mungkin anak kita akan akan belajar ilmu umum, tapi usahakan agar di sana ada pembinaan agama yang kontinu. Kalaupun dia masih kuliah, buatlah tempat kuliah yang di sana ada pembinaan untuk dia agar istiqomah di atas syariat Islam dan di atas manhaj Islam yang sahih. Wallahu taala alam bisawab. Nah Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Dan berikutnya kami uh, sapa kembali penelpon yang sudah masuk Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ibu siapa di mana mohon maaf Dengan hamba Allah Ibu di mana? Hamba Allah di mana? Ah, di Riau Silahkan Uh, ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. saya mau minta nasihat tentang untuk kesabaran diri saya, Ustaz. Saya memiliki suami yang alhamdulillah taat beribadah kepada Allah eh, ke masjid lima waktu. Akan tetapi dia suka bermaksiat dengan duduk di warung-warung kopi. Jadi ini yang selalu saya uh, nasihatkan sama dia. Kalau saya bilang baik-baik, dia seolah-olah tidak mengubris. Tapi kalau saya sudah marah-marah, baru dia berubah satu atau dua hari. Nah, untuk oh, yang ini emosi saya sangat oh, eh, tidak tahan Ustaz. Jadi saya sering marah-marah dengan hal yang demikian. Nah, bagaimana hmm. solusinya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sesuatu apabila sudah menjadi kebiasaan dan ada sebenarnya kenikmatan susah untuk jerobahnya. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Hmm. Sesuatu bentuk apa saja maksiat ataupun sesuatu yang sia-sia bila di sana ada kenikmatan dalamnya kemudian ya, ada di sana kebiasaan, pembiasaan, maka akan susah untuk berubah. Sehingga untuk merubahnya butuh kesabaran yang lebih dari pelaku dan yang menasihatinya. Dahulu bangsa Arab ya, sudah biasa minum khamr dan ada sana kenikmatan dan ada sana kebiasaan. Allah Subhanahu wa taala memulai pengharamannya dengan pertanyaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. sampaikan bahwa manfaatnya kecil. Motornya besar. Sampai para sahabat waktu itu mengakui dan sadar hal itu. Maka banyak yang menjauhi khamar. Kemudian satu status yang kedua, pembatasan waktunya. Allah yang ayat yang lainnya Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekat salat karena kamu salat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai tahu apa yang kamu ucapkan, sadar. Maksudnya bahwa tidak boleh minum khamr sebelum salat dikhawatirkan dia akan mabuk dan tidak mengerti apa bahasanya. Kemudian barulah larangan khamar dalam soal Maida. maidah Demikian juga kaum laki-laki di Sumatera, khususnya di daerah Melayu, dari Riau sampai ke Aceh. Ya. Ngopi di kedai kopi, bekal yang sudah meng membiasa aja mereka sejak kecil. Bahkan mungkin sebelum mereka lahir sudah ada hal itu dari zaman dahulu kala. Hmm. Ke kedai kopi minum kopi, kemudian berlama-lama di sana ngobrol sampai waktunya habis aja di kedai kopi. Jelas perkara yang tidak baik. Hmm. Perkara banyak yang sia-sia, apalagi kadang-kadang ngomongnya tidak jelas di sana Bahkan kadang-kadang di sana juga ada hal lain yang bermaksiat di sana. Maka sebagai seorang istri, ya, wajib untuk mengetahui hal ini. Bahwa untuk merubah suami menjadi baik dalam artian merubah sikap buruk itu menjadi orang yang rajin ya, beribadah, baca Al-Quran dan lain sebagainya butuh waktu yang dia lebih baik ngopi di rumah daripada di kedai kopi. Butuh waktu yang lama atau butuh di sana uh, usaha yang besar. Kalau ini dapatkan dan mengerti maka akan lebih sabar daripada yang tidak mengerti hal tersebut. Karena seorang yang mengerti bahwa ia akan menghadapi masalah yang besar akan bersabar lebih daripada yang tidak mengerti itu besar padahal besar. Kemudian berikutnya ibu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran dan juga memohon kepada Allah petunjuk untuk suami tersebut. Sebab tidak mungkin ada yang mampu memberikan petunjuk kepada ibu kepada suami ibu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah suami menjadi baik adalah Allah Subhanahu wa taala kita hanya berusaha untuk merubahnya Allah yang menentukannya sehingga Allah mengatakan Nabi Muhammad SAW Inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kamu wahai Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Nggak bisa. Tapi Allah yang berbicara kepada mereka. Yang Allah sukai. Oleh karena itu, yakinlah bahwa yang bisa merubah suami ibu menjadi baik, meninggalkan kedai kopi seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita terus membuat hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. membuat hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian seharusnya. Karena kita yakin bahwasanya yang mampu merubah e, bapak, merubah suami ibu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita wajib memperbaiki hubungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya doa, namun juga semuanya mengamalkan perintahnya, menjadi wanita yang solehat, ya, menjadi wanita yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah ya, banyak kejadian, banyak peristiwa dengan solehnya sang istri, sang suami berubah. Banyak kejadian ya, dengan kesolehan sang istri, ya, sang suami berubah menjadi baik. Dan kisahnya banyak. Sehingga buatlah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Amalkan perintah Allah yang wajib dan juga memperbanyak yang nawafil, yang sunnah-sunnah. Sampai nanti Allah mencintai ibu. Yang berikutnya mencari semua cara yang memungkinkan untuk bisa menyadarkan sang bapak bahwa itu perbuatan yang tidak baik dan mengajaknya dengan tidak bosan-bosan agar menyerah tersebut atau berikan pekerjaan yang baik berikan kesibukan ya, kesibukan kalau senang kopi buat kopi di rumah yang lebih enak daripada kedai kemudian ajak ngobrol di rumah buat suasana yang lebih baik daripada di kedai. Ya. Insya Allah. Ya. Upaya itu akan bisa paling tidak menghambat atau memperkecil frekuensi dia untuk kedai. Dan untuk menumbuhkan kesabaran pada ibu tentunya adalah tadi saya sampaikan pada pertanyaan sebelumnya. Nah, sabar dengan tersebur mohon sama Allah kesabaran dan ingat akan pahala sabar akan pahala uh, dakwah mengajak kepada kebaikan dan lain sebagainya sehingga insya Allah Taala khususnya Ramadan ini adalah media yang cukup bagus untuk kita bersabar dan latihan sabar jadikan Ramadan sebagai media untuk sabar dan ingat bahwa semua itu adalah dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, yakinlah bahwa kita semua hanya diperintahkan untuk menyampaikan petunjuk tersebut sedangkan yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu bila telah mengamalkan, telah menasihati, selesai. Ibu tidak berdosa dengan sebab suami berbuat yang tidak baik seperti itu. Bila telah berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar di sana. Kemarahan bukanlah jalan yang terbaik dalam mengajak orang kepada kebaikan. Buatlah dengan kelembutan. Ajak suami menikmati hidup berdua di rumah sehingga ia merasakan rumahnya lebih indah daripada kedai kopi yang ada. Semoga bermanfaat. Nah Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Ustaz terima kasih atas penjelasan dan nasihatnya dan kita kembali untuk membacakan pesan singkat yang telah masuk pertanyaan dari Ibu Edi di Cibiru, Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimanakah uh, istri yang telah ditinggal oleh meninggal oleh suaminya amalan apa supaya suami saya yang telah meninggal diampuni dosa-dosanya. Apakah harus nyekar ke kuburannya? Dan bagaimanakah syariat yang benar mengenai hal ini, Ustaz? Fadal, Ustaz. Nah. Kalau kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa suami kita yang telah meninggal dunia, maka yang Nabi syariatkan adalah dengan mendoakan setiap saat agar Allah mengampuni sang suami tersebut. Yang kedua berusaha memperbanyak amalan soleh untuk suami. Ya, seperti wakaf ya, untuk suami. Suami punya harta, warisannya diambil sebagiannya, sebagiannya wakafkan ya, untuk kaum muslimin. Sehingga ia punya pabrik amalan soleh yang itu bisa menghapus dosanya. dan Allah mengatakan, Innal hasanat yudhibna sayyat. Kebaikan itu menghapus keburukan. Sehingga dengan demikian, ya, yang doa yang tulus daripada sang istri dan juga anak-anak yang soleh juga bisa membuat sedekah jariah untuk suami bila punya harta misalnya belikan mushaf Al-Quran kemudian bagikan kepada mereka yang menghafal Quran atau membantu mendirikan lembaga pendidikan kaum muslimin agar kemudian menjadi sedekah jariah bagi sang suami Sedangkan nyekar ke kuburan tidak ada syariatnya. Seorang istri datang ke berziarah ke, ke makam sang suami menabur bunga dan kemudian menangis di sana akan mengampuni dosa suaminya tidak. Allah hanya mengampuni bila istri memohon kepada Allah atau suami demikian juga memperbanyak amalan soleh untuk suaminya jadi Nabi saja dahulu pernah mencoba untuk ya, memohon ampun untuk ibunya dilarang Allah Subhanahu wa taala kafir menunjukkan bahwa kalau dia mukmin kalau dia itu muslimah maka doa itu manfaat bagi dia sehingga bila ibu ingin memberikan pahala kebaikan untuk suami, maka doakanlah. Doakanlah untuknya ya, dengan doa Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu ila akhiri. Kemudian jadilah yang salihat. Bina anak-anak, bina anak yang soleh dan salihat yang nanti diharapkan mampu dan bisa mendoakan sang bapak di alam kuburnya. Juga tambahan, ya, memberikan sedekah jariah untuk suami perkara yang cukup baik. Wallah alam bisawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita akan beralih kembali ke pesan singkat yang lainnya dari Umu Nafisa di Kediri. Ustaz, bagaimanakah bila ada seorang suami yang tidak berpuasa Ramadan Apakah berdosa seorang istri bila dia tidak memasak untuk suaminya dan mohon nasihat untuk menghadapi suami yang belum begitu mengerti fikih agama. Saya menginginkan suami saya adalah imam bagi keluarga saya. Nah, kan tetapi kenyataannya adalah beda. Apakah sikap saya tidak memasakkan dia waktu siang hari di bulan Ramadan ini merupakan dosa karena dia tidak puasa? Silahkan, fadl. Nah, Eh, sikap ibu tidak masakan siang hari Ramadan tidak berdosa. Bila tujuannya adalah untuk pembinaan suami agar saya mengerti ini adalah Ramadan dan menghormati orang yang berpuasa. Kemudian orang yang tidak berpuasa ditanyakan, kenapa? Hmm. Bila ia mengatakan tidak wajibnya berpuasa, berbahaya. Karena orang yang mengingkari kewajiban puasa bisa kufur. Kalau kalah malas dan lain sebagainya, maka sang istri harus memberikan pada dia nahi mungkar. Maka nahi mungkar. Dan mungkin jadwal Allah tidak memaksakan di siang hari agar suami berpikir untuk ikut berpuasa bersama sang istri dan anak-anaknya. Kemudian mendakwahi, mengajaknya untuk mengerti agama, penting sekali. Seorang laki-laki, seorang suami tidak akan berusaha berpuasa bila tidak punya iman di hatinya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam." Kewajiban siam disampaikan kepada kaum mukminin. Pada orang yang punya iman. Sehingga bila ibu inginkan suami berpuasa, hendaknya memupuk imannya dulu agar ia menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak belajar, ajak ngaji. Kasih media apa saja, suka membaca, kasih buku-buku yang baik. Suka mendengar terkenal roja yang bisa digapai dengan satelit atau yang lainnya. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan telinganya tembus oleh nasihat-nasihat agama yang baik akan membuat ia mau kemudian mengamalkan perintah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah ya, dari pendengar raja surah Quran yang pernah nelpon saya mengisahkan tentang sadarnya ia dari sholat berjamaah. Dahulu kata dia, dia tidak sholat. Tidak berjamaah, juga tidak di rumah. Satu malam, ia mendengar radio yang isinya mortal, Al-Quran. Ada ceramah dia jengkel dengan penceramah ini. Mau dia banting radionya, dia rugi, mau dia marah, gak didengar sama yang ceramah. Namun lama kelamaan dia pengen tahu dan ingin tahu, ingin tahu, akhirnya lama-lama ia menyukai radio tersebut. Dan mulai mendengarkan kajian akidah, mengarang kajian fikih di sana sampai akhirnya ia sadar dan mau sholat berjamaah. Dan akhirnya ia berjamaah di kali di masjid. Bukan lagi di rumah, di masjid di waktu. Menunjukkan bahwa media komunikasi sangat bagus untuk sebagai media dakwah. Sehingga usahakanlah ya, mendakwai suami dengan cara yang, yang ada. Demikian juga bila suami misalnya senang ngobrol, Ya, ajak ngobrol ya, ya mengajak ia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya mau belajar agama lagi coba curhat sama suami tentang agama sampaikan bahwa suami adalah pemimpin tempat bernaung sang istri kata ulama suami ibarat samudera istri ibarat lautan lautan bila bergejolak ingin tenang masuk ke samudera tenang dia kalau ia bergejolak kembali ke pantai, ia akan membuat tsunami di daratan. Hmm. Mudah-mudahan dengan pertanyaan seperti itu, sampaikan tanyalah kepada ustadz atau siapa yang kamu kenal dan sebagainya macamnya membuat ia mau ya tanya tanya dan tanya ya. berapa banyak orang yang akhirnya mengaji karena istri tanya terus pada dia tentang agama dia nggak tahu sekali dua tiga kali terus tanya terus akhirnya saya sampai jangan akhirnya dia mau tanya kepada ahli di bidangnya ya. ini perlu dicoba agar supaya berdiri kemudian keinginan sang istri untuk mempunyai imam yang baik dalam rumah tangganya kadang memang tidak dapatkan namun bukan berarti tidak ada usaha bila suami belum bisa jadi imam yang baik istri yang menjadi makmum yang baik istri jadi makmum yang baik yang nanti bisa memberikan kepada suami satu kepercayaan diri bahwa ia bisa mimpin istrinya. Dan jangan kita hanya mengeluhkan suami padahal kita nggak mau menampakkan diri sebagai wanita yang mau dipimpin oleh laki-laki tersebut. Tampakkan sebagai raja yang baik. Nanti memimpinnya akan baik insya Allah ta'ala. Nah, oleh karena itu, bila kita ingin memiliki suami yang menjadi imam yang baik, silahkan ya, untuk menjadi makmum yang baik, yang dia akan nanti mematuhi bakti sama suaminya, tampakkan akhlak yang berbuat suaminya, sehingga suaminya nanti mau lama kelamaan merubah sifatnya, merubah sikapnya, bisa menjadi pemimpin yang baik bagi ibu dan juga bagi keluarganya semuanya. Wallah alam bisawab. Nah Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih dan ini merupakan pertanyaan terakhir Yang bisa kami sampaikan pada Ustaz di kesempatan pagi hari ini Dan mungkin ada sedikit uh, ikhtitam dari Ustaz sebelum kita akhiri perjumpaan Ustaz Fadal Pesan saya hanya gunakanlah Ramadan sebagai sarana kita untuk berubah menjadi lebih baik Kalau tidak sekarang kapan lagi Dan kalau bukan kita siapa lagi ya kita rubah jadi kita menjadi baik dan insya Allah Taala Allah akan memberikan kemudahan untuk kita menjadi baik. Demikian kami ucapkan jazakumullah khair pada kru radio Roja dan juga surah Quran atas usaha ini. Demikian juga kepada para pendengar sekalian yang mendengarkan uh, radio ini di mana berada. Semoga Allah memudah kita semua untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.